tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. angkat Jaya Negara. angkat Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-269 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasmi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Lilinur Indasari sebagai Luh Jinggan, Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mahosadi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kuti terkejut. Dia menjadi berang. Dia tidak senang Rasmi memojokkannya. Dengan tegas dia menolak tugas itu. Tapi Rasmi bukanlah macam orang yang mudah menyerah. Dia terus berusaha membujuk sahabatnya. Dengar Rakuti, kalau kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, maka apa yang akan kita peroleh jauh lebih baik. Ini kesempatan Rakuti, kesempatan emas. <laughs> Kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Aku tidak mungkin setiap malam melompati tembok benteng istana Keputren untuk membubuhkan racun itu. Suatu saat nanti, pasti akan tertangkap. Hehehe, eh, setidak-tidaknya kau pernah melakukannya bukan? Kau pernah melompati dinding benteng itu untuk menemui Lujinggan? Nah, eh Rakuti, kau dapat mengulanginya lagi. Tapi kali ini bukan untuk menemui Lujinggan, melainkan untuk membubuhkan racun. Rasmi, benarkah kau ini sahabatku? Aku tahu. Aku tahu kau akan memperalat diriku. Kau akan memasangku sebagai umpan. Jelas, tugas itu sangat berbahaya. Kalau sampai tertangkap, Bisakah kau menyelamatkan nyawaku? Oh, oh, oh, oh, jangan berkecil hati sebelum melakukan usaha, Rakuti. Sudah sejak lama kita ini bersahabat. Tidak perlu kita saling mencurigai. Kalau misalnya aku sendiri mempunyai kemampuan, akulah yang akan masuk ke istana Kaputren untuk menjalankan tugas ini. Tapi aku tidak mempunyai kemampuan, Rakuti. Aku tidak bisa ulahkan uragan. Karena itu Rakuti, daripada tugas ini jatuh ke tangan Rawedeng ataupun teman-temannya, mengapa bukan kita yang mengambilnya? Hah? Sekali lagi Rakuti, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Nah, mengapa harus kau yang melakukannya? Ya, mengapa harus kau sendiri? Ah, apa maksudmu Rasmi? <laughs> bagus, bagus. Tiba-tiba saja aku memperoleh gagasan ini. <laughs> Semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Bodoh sekali. Ya, mengapa baru sekarang aku memikirkannya? <laughs> eh, begini Rakuti, kau mempunyai hubungan dengan Lu Jinggan? Kau bisa membujuk gadis itu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, dengan begitu kau tidak perlu setiap malam lompati pagar dinding istana Kaputren. Tidak resmi. Aku tidak ingin melibatkan Lucinggan dalam perkara pembunuhan ini. Jangan. Jangan libatkan gadis itu. Kasihan dia. Kasihan? Kau selalu menaruh kasihan kepada orang? Oh, oh, oh, oh, bagaimana dengan kau sendiri, Rakuti? Aduh, aduh, Rakuti. Kalau saja kau ini bukan sahabatku, hmm, aku sudah sejak lama meninggalkanmu. Kau tahu, Rakuti, ha? Racun ini adalah jenis racun yang lunak. Putri Tribuana tidak akan langsung mati karena minum racun ini. Racun ini bekerjanya sangat lambat, lambat. Nah, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah empat puluh hari barulah pengaruh racun ini menjadi berbahaya. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir aku Ti. Lu jinggan tidak akan apa-apa. Tidak akan ada seorang pun yang tahu. Kau bisa memberinya pengertian soal ini. Ah, Rasmi. Hmm. Mengapa aku mempunyai seorang sahabat seperti Rasmi? Gagasan-gagasannya selalu membuatku resah. <laughs> oh, oh, oh, oh. Mengapa kau harus resah, Rakuti? Ini persoalan yang sangat sepele. Kau cukup sekali saja melompati pagar benteng istana Kaputren dan selanjutnya lu jinggan yang akan mengerjakannya. Sepele bukan? Ah, Rasmi, hmm. bagaimana kalau lu jinggan sampai tertangkap? ketika sedang memubuhkan ramuan ini? Ya, tentu saja dia harus berhati-hati, Rakuti. Kau bisa mengajarinya bagaimana supaya dia bisa bekerja dengan baik. Ya, sudahlah, sudahlah, Rakuti. Ikuti saja kata-kataku ini. Kecuali kau tidak ingin naik pangkat. Kecuali kau tetap ingin menjadi Rakuti. Rakuti seorang penggawa kerajaan berpangkat rendah. Itu. Tapi kalau kau dapat melaksanakan tugas ini dengan bantuan kekasihmu itu, <laughs> waduh, waduh, Gusti Ramapati pasti akan senang sekali. Dan kita berdua akan segera bisa menggeser kedudukan Rawedeng dan teman-temannya. oh. <laughs> hmm. Aku belum tahu pasti, Resmi. Belum tentu Lucinggan mau melakukannya. Tiada yang layang kesayangan Gusti Putri Tribuana. Oh, kau bisa membujuknya, Rakuti. Kau bisa menggunakan segala macam cara untuk menekan gadis itu, sehingga dia bersedia melakukannya. Nah, Rakuti, ramuan racun ini kuletakkan di sini. Selamat malam. Kalau memang kau tidak bersedia mengerjakannya, aku terpaksa mencari orang dari luar. Tapi ingat, masa depanmu sebagai penggawa kerajaan tidak akan bisa lagi diharapkan. Rasmi. Kurang ajar Rasmi. Dia berhasil memojokkan aku. Kalau aku tidak mau mengerjakannya, dia bisa membongkar seluruh rahasiaku. terpaksa menerimanya. Tapi aku yakin, Lucingan tidak akan bersedia mengerjakan tugas ini. Bagaimana ya? Baiklah, aku tidak mempunyai pilihan yang lain. Aku harus berusaha membujuk Lucingan. Kutih. diam lu. Jangan bicara keras-keras. Mengapa kau datang kemari lagi, kakak? Aku sedang kebingungan, lu. Aku harap kau bisa membantuku. Kau tidak menepati janjimu, kakang. Kau sudah berjanji tidak akan datang lagi ke istana Kaputren. Aku terpaksa, lu. Terpaksa. Aku sedang kebingungan. Aku sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Hmm, baiklah. Persoalan apa, Kakang? Uh, ah. Bagaimana ya? Uh, ya, bagaimana aku harus mengutarakannya kepadamu? Katakan saja terus terang. Marilah kita pecahkan bersama-sama persoalanmu itu. Bukankah persoalanmu adalah juga persoalanku? Ada apa, Kakang? Akhirnya Rakuti bercerita dengan suara gemetar. Lucingan mendengarkan penuturan Rakuti sambil terenganga. Wajah gadis itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Rakuti sudah selesai bercerita. Suasana di ruangan bilik Niniluh Jinggan hening sesaat lamanya. Aku membutuhkan bantuanmu, Luh. Rencana itu sangat jahat, kakak. Kau tidak perlu terlibat di dalamnya. Oh, tidak bisa, Luh. Aku bekerja pada Gusti Ramapati. Dan sekarang Gusti Ramapati memberikan tugas berat kepadaku. Aku tidak mungkin menolaknya. Kecuali Kecuali aku mau menyerahkan nyawaku. Gusti Ramapati. Iya. Jahat sekali orang itu. Hatinya benar-benar pusuk. Rupanya dia menginginkan kematian Gusti Putri Tribuana. Oh, bagaimana, lu? Kau bersedia menolongku? Tolonglah aku, lu. Aku tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Aku membutuhkan bantuanmu. Maaf, Kakang Rakuti. Aku tidak bisa membantumu. Tolong aku, Luh kau sudah gila? Bagaimana mungkin aku mengerjakannya? Kau bisa loh, asal kau mau. Kau bisa melakukannya. Ah. Kaulah dayang-dayang kesayangan Gusti Putri. Kau tinggal membubuhkan ramuan racun ini ke dalam cangkirnya. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak akan melakukannya. Itu pekerjaan yang sangat kecil. keji, kejam dan busuk. Tapi loh, kalau kau tidak mau membantu aku, lalu siapa? Aku tidak mungkin melakukannya sendiri. Aku tidak mungkin setiap malam melompati pagar benteng, kemudian membubuhkan racun itu. Tolonglah lu. Aku sebenarnya juga tidak setuju rencana ini. Tapi bagaimana lagi? Aku terpojok. Kalau kau tidak mau menolongku, aku tidak dapat membayangkan nasibku. Bagaimana aku bisa melakukannya, Kakang Rakuti? Aku sudah sejak lama bekerja di istana Kaputren ini. Aku tidak mungkin membubuhkan racun itu. Aku tidak mungkin membunuh junjunganku sendiri. Jadi kau lebih senang kehilangan aku loh. Ah. Kau lebih memilih majikanmu daripada Rakuti. Kakang Rakuti, uh, bukan begitu maksudku. Lalu? A aku tidak mau kehilangan kau, Kakang. Tapi aku, uh, aku juga tidak mau melakukan tugas itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku membunuh Gusti Putri, junjunganku sendiri. Kita terpaksa menempuh cara ini loh. Kita tidak mempunyai jalan yang lain. Bagaimanapun juga, kita harus menghadapi persoalan ini bersama-sama. Oh, Lucingan, aku tidak ingin kehilangan kau. Percayalah padaku, loh. Setelah tugas ini selesai, aku akan melamarmu. Dan kita akan hidup bersama-sama. Kau tidak perlu lagi menjadi dayang-dayang istana keputren kau akan menjadi istri Rakuti. Kau percaya bukan, Duh? Kau percaya padaku bukan? Aku percaya, Kakang. Tapi oh, pikiranku kacau. Aku tidak tahu harus bagaimana. Oh, ah, Lucingan. Kau mencintai aku bukan? Kau sudah membuktikannya, Kakang. Aku sudah menyerahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Tentu saja aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, Kau harus membantu aku. Lakukanlah. Kerjakanlah. Aku tahu kau mempunyai kesempatan untuk mengerjakannya. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai ada orang yang tahu. Loh? Loh, Jinggan? Ah, ada tamu rupanya. Maaf, loh. Aku tidak tahu kau sedang menerima tamu. Maaf, maaf Tuan Rakuti. Kurang ngajar. Tiba-tiba saja dia membuka pintu. Siapa dia lu? Namanya Kundika. Dia juga seorang dayang-dayang di sini. Dia sahabat karibku. jangan hmm. Jangan-jangan dia mendengarkan seluruh pembicaraan kita. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa yang kita bicarakan, Kakang. Kalau sampai dia tahu, akibatnya bisa parah. Tapi mudah-mudahan saja dia tidak tahu. Sekarang bagaimana lo? Kau mau mengerjakan tugas ini? Demi aku. Tolong lo. Bantulah aku. Kaulah satu-satunya harapan bagiku. Kalau kau tidak mau membantu, riwayatku akan segera berakhir. Dan aku hanya akan bisa mengucapkan selamat tinggal padamu. Sudahlah, jangan menangis. Aku yakin persoalan gawat ini akan segera berakhir. Ah, Lucingan, aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera kembali. Hmm. Lihatlah, cawan racun ini kuletakkan di sini. Kakak, kakak Rakuti, kakak Rakuti. Bagaimana Rakuti? Aku sudah memberikan cawan racun itu kepadanya. Oh. <laughs> dia sanggup mengerjakannya? Dia tidak memberikan jawaban. Oh. Tapi sepertinya dia sanggup. Aku sudah berusaha membujuknya. Ah, kasihan Lucingan. <laughs> Kau memang orang yang beruntung, Rakuti. Pada saat sedang membutuhkan, eh tiba-tiba saja kau mempunyai kekasih seperti Lucingan. Hebat, hebat Rakuti. Eh, rupanya Dewa Keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Karena itu jangan sampai kau mengacukannya. Huh. Ada apa Rakuti? Nampaknya kau gelisah? Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, Resmi. Apa? Ketika aku sedang bercakap-cakap dengan Luh Jinggan, tiba-tiba salah seorang temannya membuka pintu. Dan dia melihat kehadiranku. Hmm, iya, iya, iya. Kalau sampai dayang-dayang itu membocorkan rahasia ini, kita semua bisa celaka. Tapi nampaknya dia tidak menaruh kecurigaan pada aku, Rasmi. Curiga atau tidak curiga, itu soal nanti, Rakuti. Tapi kita harus bekerja dengan bersih. Dan kukira dayang-dayang itu harus kita singkirkan, Rakuti. Dia sahabat baik Lucinggan. Sekalipun dia sahabat baik Batara Brahma, dia harus disingkirkan. Dia bisa lupa. Kalau sampai lupa dan dia terlanjur membuka rahasia ini, oh, oh oh oh oh oh, itu namanya sudah terlambat. Hmm, dia harus disingkirkan. Mau tidak mau, dayang-dayang itu harus disingkirkan. Kau kenali wajahnya dengan baik, bukan? Iya. Aku masih dapat mengenali wajahnya. Apakah sewaktu-waktu dia keluar dari istana Kaputren? Akhir-akhir ini dia sering kali menggantikan tugas Luh Jinggan, hmm. membakar dupa di Puri Sesaji. Kalau begitu kita harus menemunya di sana. Kita harus membawa dayang-dayang itu keluar dan membinasakannya. sekali Lu Jinggan sekarang. Rupanya dia semakin akrab dengan Tuan Rakuti. Oh, jadi dia belum menceritakannya padamu? Belum. Cerita soal apa? Tuan Rakuti telah melamarnya. Aduh-aduh, kita bakal kehilangan seorang sahabat baik. Kita harus ikut merasa bahagia karena Lu Jinggan menemukan pasangan hidupnya. Eh, siapa tahu suatu saat nanti kita akan mendapat giliran yang sama. Diam. Jangan tertawa seperti itu. Tertawamu itu menakutkan. Hmm. Sepi sekali malam ini. Kundika, aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ayo cepat. Mana dupamu? Ketinggalan ya? Ketinggalan bagaimana? Lihatlah ini. Aku membawa dupa sekeranjang penuh. Ayolah Kundika, nanti kita kemalaman. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin bertemu dengan Lu Jinggan. Aku ingin mendengar dia bercerita tentang Tuan Rakuti. Andika dan Mahosadi, dua orang dayang-dayang sahabat Karipluh Jinggan, melangkah ke arah Puri Sesaji. Mereka membawa sekeranjang dupa, sementara Mahosadi membawa nampan berisi setumpuk bunga-bunga yang harum. Mereka berhenti sejenak di depan pintu gapura Puri Sesaji. Mahosadi, seram sekali malam ini ya. Burung setan itu berbunyi terus. Diam, Kundika. Lihatlah ada dua orang prajurit jaga berjalan kemari. Biarkan saja mereka. Ayo mau sedih. Gundika dan Mahosadi meneruskan langkah-langkahnya menuju Puri Sesaji. Malam itu memang agak menyeramkan. Mereka ragu-ragu sejenak, sementara dua orang prajurit ronda melangkah semakin dekat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.